وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام rahimani الله الحمد لله kita masih saja Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita berkumpul di majelis yang kita cintai ini. Semoga terus kita mendapatkan faedah sedikit demi sedikit. Kemudian dengan itu kita beramal dengannya sehingga kita pun tetap istiqomah di atas bimbingannya para ulama, di atas nasihatnya para ulama. Kemudian dari kitab pembahasan kita, dari kitab lain, kita masih berada pada bab yang menyebutkan tentang hal-hal yang harus dijauhi atau yang dihindari bagi para penuntut terakhir kita sampai kepada yang perkara yang keenam seutuh berburuk berburuk sangka terhadap yang lainnya maka seutuh berburuk sangka inilah perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang muslim dia harus menjauhi sejauh-jauhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka. Ya. Dan katakan apa ini menjauhi ya maka di sana di antara faedah adalah perkara yang dilarang dan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus dijauhi bagi bagi setiap muslim. Demikian pula hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perkara-perkara yang seseorang akhirnya bersuudon kepada yang lain maka ini harus dihindari. Maka dia harus menampakkan dengan penampakan yang baik. Jangan menyembunyikan sesuatu yang sesuatu itu menimbulkan ya hal-hal yang buruk baik bagi si pelaku ataupun yang melakukannya atau yang dikenai seudon itu tadi. Kemudian kita lanjutkan Lidari Lidari yang bagi insan Dan disini sini disebutkan bahwa tidak setiap seudon kalau memang seudon di situ ada dasarnya maka kata Syekh Musaimin syar'ala kemuliaan ini. Maka ketika menyebutkan inna ba'dadh-dhon ismun bahwa sesungguhnya sebagian dhon itu ism dosa. Walaysa kullu dhon yaitu tidak semua dhon. Maka yang dimaksud dengan dhon di sini fadhonul ladzi yasulu fihi al-udwan. Eh, yaitu dhon prasangka yang mengakibatkan al-udwan permusuhan alal baik terhadap yang lainnya ya berprasangka kemudian dengan prasangka ini menimbulkan atau terjadinya permusuhan dengan yang lainnya maka kata Syekh Ibnu Sa'id la syaka annahu ismun maka tidak dilakukan lagi yang seperti ismun ini adalah suatu pelanggaran dosa Wa kadzalika dhannu alladhi la mustanadun lah. Demikian pula dhann prasangka yang tidak ada sandarannya ini. Wa amma idza kanat lahu idza kana lahu mustanadun fala bas an as Namun apabila di sana ada sandarannya ya kata Syekh ada sandarannya falatas maka seperti ini tidak mengapa antaduna aduna sehi untuk berprasangka dengan prasangka yang tidak baik kalau memang di sana ada korina-korina ada sandaran namun kalau tidak ada maka tidak diperbolehkan yang yang ينبغي للإنسان أن ينزل نفسه tahap oleh karena itu sepantasnya bagi manusia untuk menempatkan dirinya pada posisinya, pada tempatnya yang semestinya, ya agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan dosa dan permusuhan. Wa alla yunisuha bil akdar dan dia jangan mengotorinya dengan kotoran-kotoran. dan zon yang seperti ini munculnya di dalam di dalam hati. Nah, apabila di dalam hatinya akan muncul hal yang seperti ini maka dia terus menahan dan menekan. Maka ayah hadar hadil akhta mimma taqaddam. Maka bagi penuntut ilmu agar dia berhati-hati dari hal akhta kekeliruan-kekeliruan seperti ini di antaranya ya min mata kodam dan ya saudara-saudaranya yang lain dan kita telah menyebutkannya hal-hal yang dianggap keliru ketika seorang memilikinya atau seorang penuntut ilmu memilikinya li'anna al ilm syarafahu Allah bil ilm karena yang namanya penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia dengan ilmunya. Seorang penuntut ilmu. Mungkin kita di sini tidak terasa. Ya, tidak kelihatan atau kayak biasa-biasa saja. Tapi ketika kita kembali ke tempat-tempat atau kita meninggalkan suatu daerah yang jarang mereka melihat penampilan seperti penampilan kita seperti ini, maka mereka akan hormat kepada kita. Apalagi kalau pakai peci putih, pagi pagi silakan pagi Nah, ya, atau kita melihat kita memakai pakaian muslim, tidak usah pakai jubah atau gamis, pakai kok aja kelihatan bagus, maka mereka akan hormat kepada kita dianggapnya seorang yang ada pada dirinya ilmu agama. Nah, itu kelihatan sekali, nampak ketika kita keluar dari tempat kita yang seperti ini. Atau mungkin ada tamu-tamu dari luar yang datang ke tempat ini. Ketika bersalaman atau berjumpa dengan kita, maka dianggapnya kita ini masya Allah. Padahal ya kita juga kadang baru belajar, baru mengenal ini dan itu. Ya jaringan dulu ketika ya di daerah konflik maka seluruh yang berpakaian seperti pakaiannya kita sekarang ini dianggap dusta, milik dusta. Padahal malu kita dipanggil dusta sebenarnya. Kita ini juga baru saja mengenal, namun orang-orang awam memanggil kita ustaz. Nah, padahal sepantasnya tidak lain kita untuk mendapatkan panggilan yang seperti itu. Nah, maka bagi penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dengan ilmunya. Wajalahu uswatan wa qudwatan dan Allah akan menjadikan dia sebagai uswah, sebagai panutan wa qudwatan dan sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Hatta an Allah radda umur nas ila iskal ila ulama sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan urusan manusia ketika terjadi iskal itu kepada ahli ilmu. Kepada ulama yang mereka ya berkecimpung di dalamnya yang mereka mengambilnya sehingga urusan-urusan manusia problem-problem umat itu selalu kembalinya kepada para ulama dan sudah sepantas seperti ini. Ya, bagi kita untuk senantiasa mengembalikan urusan kita kepada para ahlinya, kepada para ulama. Siapapun dia, ketika dia melanggar, ketika dia menyimpang, dan ada fatwa ulama yang menyebutkan tentang penyimpangannya, dan ketika disebutkan penyimpangannya, dia tidak mau kembali, maka kita harus berlepas diri pun dia. Apakah yang pernah mengenalkan kita kepada dakwah ini atau yang mengajari kita atau yang lain ketika dia menginginkan jalan yang batil jalan yang keliru maka kita pun harus berlepas diri dari itu nah Ya apalagi kita di Indonesia ini sudah berapa kejadian. Ya termasuk saya sendiri, guru-guru saya mereka menyimpang, lepas diri. Termasuk panglima kita yang kita kenal, ketika dia menyimpang, berlepas diri. Sekalipun dia ketika mengenalkan kepada kita dakwah, ketika berdakwah berapi-api, demikian semangatnya. Namun ketika dia menyimpang, ketika dia tidak mau mengikuti nasihatnya para ulama, maka kita pun harus berlepas diri. Al-haq lebih mahal ketimbang harus mengikuti orang yang seperti itu. Nah, demikian pula ya, yang lainnya ketika mereka menyimpang, apalagi mereka berusaha untuk menyamakan antara al-haq dan al-batil. Ya, mau menyamakan antara al-haq dan umpamanya dakwah sururiyah mau disamakan dengan dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dia terus berusaha. Anak yang seperti ini tidak bisa. Kita harus berbarok, berlepas diri dari ini. Dan ini harus dipegang bagi setiap muslim. Ya, baik di hatinya suka ataupun tidak suka. Kalau sudah seperti ini kondisinya, dia harus cepat-cepat memperbaiki hatinya, cepat-cepat memperbaiki dirinya. Ya, cepat-cepat dia meminta nasihat kepada ahlinya. Jangan terus dia ikuti ya keraguan-keraguan yang seperti itu. Jangan terus dia ikuti kemauan-kemauan syaitan sehingga menyebabkan dia akan menyimpang. Coba kita melihat kondisi mereka yang sekarang ini. Sudah tidak lagi para ulama dijadikan sebagai panutan mereka. Kita telah mendengar berita ada yang sudah masuk di televisi, ada yang sudah berkomentar di koran-koran. Allah musta'an. Baru saja setahun dua tahun. Apalagi yang terjadi kalau sudah bertahun-tahun dalam Semakin nampak, semakin kelihatan, semakin bermudah-mudahan semakin bermudah-mudahan. Nah, mempelajari ilmu kalam tidak jadi masalah selama kita tidak meninggalkan Alkitab wa Sunnah. Dari ulama mana yang memberikan prinsip seperti ini kita boleh belajar ilmu kalam dengan alasan tidak meninggalkan alkitab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu kondisinya. Ketika manusia memiliki iskal problem maka jangan sungkan-sungkan untuk kembali kepada ulama. Ya, jangan malu-malu meminta nasihat kepada asatidz dan para ulama. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikir. Ya, para ulama jika kalian tidak tidak mengetahui. Nah, pada ahlinya, jangan lari kepada selain ahlinya akan menyimpang, apalagi dalam perkara agama, perkara diri. Nah, tidak semua manusia bisa untuk memberikan solusi di dalam Apalagi dalam masalah fitnah. Ya, dalam masalah al-jahwat alim kita harus betul-betul kembalikan kepada ahlinya. Jangan mengembalikan kepada yang lainnya. Maka akan menjadi semakin menjadi syubhat di dalamnya. Tetapi ulama ini boleh kok. Yang sana masih membolehkan kok. Menerima dana dari Al-Turos umpamanya. Tidak apa-apa kita menerimanya selama kita tidak mengikuti kemauan mereka. Nah, ini sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit. Ya, karena kalau dana itu sudah masuk, kemudian yang memberi dana itu memberikan keinginan, tapi nanti acaranya seperti ini seperti ini itu susah susah untuk kita mengelak. mau tidak mau ah tidak enak kita sudah kasih dana, pokoknya sudah dibangunkan masjid sudah dibangunkan mahal ya kemudian mereka meminta ada keinginan mengisi untuk menolaknya itu susah ya namanya hati manusia itu nah jadi awalnya tidak ada tidak ada keinginan seperti itu dia hanya sekedar memberi beri saja tapi tunggu nanti ada ekor-ekornya di belakang dan itu telah terjadi ya pada orang-orang yang suka mengambil yang seperti itu. Dulunya mereka komitmen dengan sunnah. Dulunya mereka orang-orang terdepan di garis dakwah. Tetapi ketika mengambil yang seperti ini, yang mereka mengatakan tidak ada yang berbeda di belakang. Tetapi sekarang sudah semakin nampak dan kelihatan di mana mereka berada. Di mana mereka berada muncul kelihatan yang dulunya masya Allah berpakaian pakaian sunnah pakai jubah pakai gamis pakai sirwal Allah musta'an di akhir ini kita melihat kondisi mereka hanya pakai baju koko celah pantun sholat semakin dipreteli agamanya baru orang-orang menganggap mereka lah orang-orang yang ahli dalam masyarakat. Padahal mereka yang semakin sedikit demi sedikit ya tergelincir. Ada ucapan, walau alam ucapannya ucapan salah atau ucapan Nabi SAW. Ya, ketika seseorang itu meninggalkan sunnah menggantikan adalah kebidahan. Nah, ketika dia sudah mulai menyimpang sedikit demi sedikit dari sunnah, sudah mulai mengambil ini, mengambil itu, maka yang akan menggantikan kedudukan sunnah itu adalah bidah. Wa qala ta'ala dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza أمر من الأمن أو الخوف radduhu ila ولردوه wa ila وإلى amri minhu la alimahu الذي يستنبتونه minhu Surat An-Nisa ayat yang ke-83 Apabila datang kepada mereka suatu berita Baik berita itu berupa keamanan Ataupun berita itu berupa al-khawf Ketakutan Lalu mereka menyebarkan menyiarkannya menyebarkan berita lalu bila Rasul kalau saja mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasul atau kepada orang yang mengurusi mereka oleh amal dari para ulama ya, maka niscaya orang-orang yang ingin mengetahuinya tentu dia akan mengetahui kebenarannya ya, ingin mengetahui kebenarannya maka dia akan mengetahuinya yaitu diantara para rasul dan ulama Nah, jadi ketika datang berita keamanan ataupun al-khawf maka yang eh, seperti ini selalu berkomunikasi dengan ahli para ulama jangan terburu-buru ya menyiarkannya menyebarkannya Nah, surat Al-Nisa 83. Penghasil, maka kesimpulannya, anna ya talib ilm muhtaram. Muhtaram. Sesungguhnya engkau waktu untuk ilmu adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Fala tanzil binafsik ila sahatil dunya wal maka janganlah engkau dudukkan dirimu kepada tempat yang rendah dan hina. Nah, kebanyakan tidak bersabar menghadapi kehidupan ya dengan mudah mereka menjual agamanya. Nah, kita belum pernah mendengar nasihat dari Ja'far bin Dia menasihati kami jika dijebak. Apa jawabannya? Bilangnya eh, kalian ini ya kalau makan makan yang tidak enak ingat panglima. Wih, panglima makan apa ini? Tetapi ketika kami makan yang enak-enak lupa panglima Jadi tidak sadar kita ini untuk sederhana. Tetapi Allah mustahil. Kalau semakin tersorot, semakin terkenal, sehingga yang tadinya tawadu menjadi ujub, Nah, ya menjadi ingin terkenal Allah mustahil. Ini hati manusia di antara janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Balkun kama bagi dan takut Bahkan engkau jadilah sebagaimana sepantasnya engkau menjadi. Nah, dari yang yang termulia. Iya. Selesai dari pembahasan kita tentang hal-hal yang harus dijauhi atau yang wajib dijauhi bagi para penuntut ilmu. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya, al-babu rabi' kutubi talab al-ilm wa fatawa hal al-ilm wa fa'al wa Bab yang keempat ya tentang kitab-kitab penuntut ilmu dan fatwa fatwa sekitar ilmu dan kaidah Berarti ini salah satu usul di dalamnya ada tiga pasal. Al-Fasl awal kutubu talibul Kitab-kitabnya penuntut ilmu. Al-Fasl sani Pasal yang kedua fatwa hawlan fatwa seputar ini. Al-Fasl Thalis Pasal yang ketiga ini. Faya Faya Tapi kita masuk ke pasal yang pertama Berkata Syekh Muslimin Al-Fasl Awal Kutub Tolib Kitab-kitab penuntut ilmu Qabla al-badi fi al-fasli la budda an ba'dal umuril muhimmati Sebelum mulai pada pasal ini semestinya kita menjelaskan sebagian perkara yang penting bagi penuntut ilmu. Wahia yaitu al amrul awal perkara yang pertama kaifa tata'amul ma'al kitab. Bagaimana engkau bermuamalah bergaul dengan kitab. Saya penting. Karena ketika seseorang ya mendapatkan ilmu, maka dia pun senantiasa menyayangi kitabnya, memperhatikan kitab-kitabnya, buku-bukunya. Nah, bahkan bagi para penuntut ilmu atau para mutazawiji, kitab-kitab ini dianggap istri yang pertama. Kemudian istri yang aslinya istri yang kedua sebagaimana ya, para aparat keamanan ya, senjata mereka itu istri pertama kemudian istri yang kedua istri yang yang sebenarnya At-ta'amul mal kutub yakunu bi bermuamalah dengan kitab-kitab itu ada beberapa perkara. Hal awwal perkara yang pertama Ma'rifatu mawdu'i. Mengetahui judul-judul atau pokok-pokok pembahasan. Nah, ini penting. Ya, jadi di dalam suatu kitab dia sudah mengetahui bahwa pembahasannya bakalan ini ini ini seterusnya. Nah, maudunya dia ketahui tentang kitab yang dia pelajari. Hatta yastafidal insanu sehingga manusia bisa mengambil faedah atau mendapatkan faedah dari dirinya. Lian menata bila takhusus karena dia memerlukan takhusus. Ya, yaitu dia itu memusatkan diri untuk mempelajari kitab itu. Rubah yakulu kitab sihir bisa jadi di sana ada kitab kitab sihir. Al Sudah, Al Batil, atau mungkin di sana ada kitab yang berisi tentang sulap-sulap sebagaimana para penjual obat untuk melariskan obatnya sulap-sulap itu. Nanti manusia sudah banyak berkumpul baru dijual obatnya. Al Batil atau buku-buku yang berisi kebatilan. bagaimana cara menggait wanita semuanya. Ya. Dia, saya ini kok setiap perempuan yang diinginkan selalu menghindar. Oh dia cari ilmunya. Ilmu ya, batin. Ternyata tidak cari ilmunya. Hanya ditip sekali ditip. Eh. Dan dipanggil, datang sendiri. Hanya itu fadlul muslim syaitan. Nah seperti ini banyak. Ya. itu Ilmu kebatilan. Kalau udah min ma'rifati maudhu kitab. Maka mesti dia mengetahui tadi pembahasan kitab itu, judul kitab. harta tahsul faedah sehingga dia bisa mendapatkan faedah dari kitab itu. kitab-kitab yang dikarang oleh manusia yang kadang judulnya sama usul salas sama-sama usul salas tetapi terhadap penerbitnya atau pensyarahnya ya bukan dari ahlu sunnah wal jamaah maka hati-hati dalam memilih memilih kitab jangan sembarangan kitab Ya. Sebagaimana kita ketahui, para ulama telah menyebutkan al ilmu di apa ini ilmunya agama. Fathul amin takum dinakum maka perhatikan dari mana mengambil ilmu agama kalian. Nah, demikian pula untuk bacaan juga anak-anak. Nah, jangan dongeng-dongeng yang menyebutkan yang tidak jelas dari mana rujukannya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan ma'rifatu mustalahati mengetahui istilah istilah mengetahui istilah-istilah suatu buku atau suatu kitab. hadha fil ghalib yakunu fi muqaddimatil kitab. Dan ini mayoritasnya itu ada di pembukaan kitab mukadimah kitab. itu sudah disebutkan istilah-istilah yang akan ada pada kitab itu. Li'anna ma'rifatal mustara hati yahsul biha annaka falu awqatin katsirah. Karena dengan engkau mengetahui istilah-istilah itu tadi sehingga engkau akan mendapatkan bisa memelihara waktu yang banyak. Jadi dengan istilah-istilah tadi cukup diringkas dengan istilah itu menjadi ringkas. Nah, seperti bahasa kita dan seterusnya cukup SD umpamanya. Dan kawan-kawan DKK umpamanya disingkat saja. Jadi bukunya itu lebih lebih banyak untuk menulis. yang yaf'al ulama fi muqaddimatil kutub. Dan inilah yang dilakukan para di dalam pendahuluan-pendahuluan kitab-kitab mereka. Pemasalan. Maka contohnya, na'rifu anna sahiba bulughil maram. Contohnya kita mengetahui ya pengarang kita bulughil maram. Idza qala muttafaqun alaihi Apabila dia menyebutkan muttafaqun alaih yakni rawahul Bukhari dan Muslim yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi dia hanya menyebutkan muttafaqun alaih yang maksudnya Bukhari Muslim. Tetapi yang seperti ini dalam masalah doa tidak boleh. Tidak boleh meningkat doa. Disebutkan oleh Syekh Muslim. Seperti kebanyakan kaum muslimin. Subhanahu wa taala SWT. Nah, sallallahu alaihi wasallam SAW. RA. Aina boleh. Kalau masalah masalah doa. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ASS. Nah, itu yang sudah suka memanjang-manjang ketika SMS langsung ASS. Apa ASS? Nah dalam doa tidak boleh singkat-singkat. Faidah doa, Nah, sohi belum muntakok, akan tadi yang mengarang kitab al muntakok adalah kita tidak. Nah, menyelisih apa yang disebutkan pengarang Qulul Maram. Fa doa, nah, ذلك فإذا قال السيد المنتقى متفق عليه maka apabila pengarang al-muntaqah menyebutkan muttafaqun alaih fa'inahu yakni rawahu al-imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim yaitu yang melibatkan Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim jadi tiga tambahan al-imam Ahmad Kadzalika fi kutubul fikhi yufarriqu bainal qawlain. Demikian pedang dalam kitab-kitab fikih dibedakan antara dua ucapan ini. Wal wajhain dan dari dua sisi. Wal riwayatain dan dua riwayat. Wal ihtimarin dan dua ihtimal. Fariwayatan al-imam maka dua riwayat dari Al-Imam wal wajhani anil ashab dan al wajhan dari al ashab wahum ashabul madhab maka mereka ini adalah pemilik madhab madhabil kibar ahli tauhid madhab kibar dari ahli tauhid. bukan pula di dalam bulu Maram karena disebutkan rawahu sab'ah. Diriwayatkan tujuh. Selain tadi muttafaqun lain Ya, kalau rawahu sab'ah itu semuanya masih di dalam. Di antaranya Khori, Muslim, ya Imam Ahmad dan kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu roh sabah. Ada yang roh sit, sita. Ada yang meriwayatkan tujuh, apa enam. Apa nah, enam itu selain Imam Ahmad. Jadi keluar Imam Ahmad. Ada yang menyebutkan roh khamsah. Diriwayatkan lima. Maka kalau lima berarti selain Bukhari dan Muslim. Ya dari yang tujuh tadi di atas keluar Bukhari dan Muslim. Ada yang diriwayatkan Arba Empat orang yang diriwayatkan Yaitu kita kitab sunnah Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ada yang meriwayatkan Selasa. Hanya Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Nah itu istilah Ibn Hajar dalam kitabnya Blue Maul. Wal ihtimalani di bainal qawlain. Maka ihtimal kemungkinan-kemungkinan di bainal qawlain. Ya, ada kebimbangan keraguan di antara dua ucapan. Wal qawlan am min dzalika kulli. Dan dua ucapan ini dari itu seluruhnya. Nah, ini yang terpenting kita mengetahui istilah-istilah perulangan. Dan tentunya seperti ini kita bisa belajar dari ulama-ulama kita, ustaz kita yang bisa menerangkan kepada kita sekalian. Kadzalika yahtar anta'rifa masalan idza qala al-malik ijma'an atau wifaqan demikian pula memerlukan untuk engkau mengetahui mengetahui contohnya apabila pengarang mengatakan ijma'an ini ijma atau wifaqan maka ila qala ijma'an jika dia mengatakan ijma' ya yakni bainal ummah sepakat di antara umat-umat di antara umat sepakat yaitu jima wa idza qala mifaqan maka apabila dia mengatakan mifaqan disepakati yakni malah imam salatah yaitu bersama imamnya tiga Kama huwa fi istilah sahihil furu' sebagaimana dalam istilah sahihil furu' fi fikil hanabilah yaitu pada fikihnya al-hanabilah. kata kata sahabi madahib demikian pula dari apa ini madhab-madhab yang lain. Kullun lahu istilah. Masing-masingnya punya istilah sendiri-sendiri. Falamulan tarifa istilah malik. Istilah malik. Istilah malik. Maka mesti engkau mengetahui istilah-istilah yang disebutkan pengarang buku. kita punya penuntut ilmu bagaimana bergaul dengan kitab yaitu mengetahui judul pembahasannya kemudian yang kedua istilah-istilahnya mengetahui istilah-istilah mereka dalam karangan-karangan kitabnya nah ini yang bisa kita baca sekalipun ya kondisi seperti ini tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dorongan semangat terutama kepada kami dan juga kepada ikhwanina untuk kita senantiasa meniti dan mengikuti jalannya para salaf sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Walau bisawab, subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa Allah wa bihi, wa fadlu wa